جتاي ya Rabbal Alamin gitu kadang-kadang lagu kurang enak di situ boleh juga waj'alhu lana hujjah tapi tapi gak enak ya harus disambung waj'alhu lana hujjatai ya Rabbal Alamin banyaknya permintaan surah pendek, surah untuk bacaan salat ya. Surah Fatihah dilihat ya, Suratul Fatihah.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 Kalau disambung, diwasol, bacanya ujungnya dibaca apa adanya. Tapi nanti ada hamzah wasol, ada hamzah yang koto yang tetap. Kalau hamzah wasol itu kalau diwasol tidak dibaca seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, A-nya nggak dibaca, itu hamzah wasol. Beda dengan iya kan nanti yang tetap. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alaminir rahmanir rahim malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Jadi i di sini tetap ya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in di sini hamzahnya hamzah bukan hamjah wasal Kalau yang di atas tadi hamjah wasal alhamdulillahirrahmanirrahim ihdina sama di saat diwasol tidak dibaca. Kalau ini Maliki yaumiddin iya hanya ini aja yang dibaca, yang lainnya enggak dibaca. Maliki yaumiddin iya kana abudu wa karena nasta'inu. Nuh, jangan ihdinas. Ada ya yang imam salat enggak ngerti mawasal dibaca. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin Itu ya Nah nanti tajwidnya ya Bismillahirrahmanirrahim Bi-nya jadi Kosor, bis, kosor, mi-nya kosor, bismillah, lapad Allahnya dibaca tipis. Kenapa tipis tarkik? Karena sebelum lapad Allah ada baris di, at, di bawah, mi, de, kasroh. Ada baris kasroh. Bismillah, lainnya pada asli panjang, satu alif. Hi-nya kosor, bismillahir, alif tam siyah. De, Kenapa alif lam samsia? Ada cirinya, di atas lamnya tidak ada apa-apanya, tapi ada tasjid setelah alif lam. Kenapa? Karena setelah alif lam bertemu huruf samsah yaitu ro. Bismillahirrahmanirrahim. maknanya mad asli. ininya kosor. Nir alif lam samsiah. Nir ro-nya kosor. Ro-nya juga tebal. Tabkhim. Rohi. Hi. ini Minya kosar. Kalau dihentikan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadilah mad arid lisukun. Nih ujian hari ini ya. Di Depok. Terus ujian ya. Soal-soalnya sudah saya siapkan. Gitu, jangan takut kalau yang belum siap mah. Tapi insya Allah jadi pinter kok ya diulang-ulang. Banyak di tempat-tempatnya di Bea Cukai, di PT Timah, Bu Ayani ya, Pak Anhar, Bu Niar, Bu Ika, di Asabri, Bu Agus, Bu Tabri, Bu Hartono ya. Di Multika, Pak Yudo, Pak Sukur Pak Jaka ya. Di Bidakara, Pak Udin, Pak Dayat, ya, Pak Jama, banyak ya. Insya Allah eh, diulang-ulang jadi bisa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alnya alif lam komariah. Bukan hukum lamati di situ ya. Memang ada barisnya itu sebetulnya alhamdu. Alif lam asalnya dari hamdun kan itu. Alhamdu alif lam komariah. Kenapa? Karena setelah alif lam bertemu huruf komariah itu ha. Ibgi ke wahob akimah. Ya kan itu huruf komariah. Huruf samsiahnya tasa, dal, zal. So zaisin shin sob to lam nun tuh. Di sini setelah alif lam ketemu huruf komariah itu h. Kok dibaca? Iya dibaca kata Bu Joko. Kenapa? Di atasnya ada sukun tuh. Iya kan? <laughs> Iya. ada sukun di atasnya al. Kenapa ada sukun? Kenapa dibaca? Oh, karena alif lam bertemu h. Itu kata Oni. Ya boleh ya. Itu Bu Mai. Ya Bu Evi. Nah, itu ya. Bu Nani, Bu Sri Subekti, Bu Sri Sukanti, ya banyak ya. Bu Sri Puspa, ya, kalau belajar enak ya, bisa bobo. <laughs> Pak Haris. Al, Alif Lam Komariah. Kenapa? Karena setelah Alif Lam bertemu huruf Komar itu H. Alham, mimnya idhar, hukum mim mati, dunya kosor. Alhamdulillahnya kosor, lillah, lapad Allahnya dibaca tipis. Kenapa tipis, Tarki. Karena sebelum lapad Allah ada kasroh, ada baris bawah. Alhamdulillahi ro roknya tafkhim. Roknya juga kosor. Kosor pendek. Baknya juga kosor tapi double karena ada tasjidnya. Alhamdulillahi robbil alif lam ah ada asli alami mi-nya nanya kosor karena dihentikan jadi alhamdulillahi robbil alamin. Nah, nanti aja ya saat ditalim rumah yatim boleh Sabtu Minggu. Lagi ujian sekarang. Gampang ya belajar tajwid mah. Insyaallah. Itu tapi maka itu jangan belajar tajwid aja, belajar juga terjemahnya, belajar juga tafsirnya, dikit-dikit belajar bahasa Arabnya. Biar ada peningkatan ya Pak Ruslan. Ini Bu Pri, Boys itu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim.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 Jadi katanya jangan dibaca disambungin, harus diputus. Iya kak ma'budu wa iya kak nasta'in. Karena kalau digabungin ada nama setannya. Coba tolong dalilnya ya, kalau memang ada mana gitu. Itu morotal seh-seh aja dari dari Mekah yang ahli bahasa enggak ya, <laughs> enggak. Ini sekarang banyak yang nyeleneh-nyeleneh gitu ya. Ada lagi baca al-ikhlas itu nggak boleh kul huwallahu ahad gitu. Karena itu kul itu untuk nabi. Kita cukup Allahu ahad, Allahu samad. Aduh, saya dari kecil dari sononya juga di Mekahnya sama gitu ya. Dari nabinya juga begitu. allah akbar. Mana ini ya? Ya mudah-mudahan lah. Uh, banyak aliran-aliran itu banyak hal-hal yang aneh anehnya lah nih Kalau memang benar, tidak apa-apa gitu ya. Ada dalilnya. Tolong kalau ada dalilnya. Ya. Kita berbicaranya bicara ini Qur'annya, ini hadisnya, seperti itu. Jadi untuk bacaan salat ya, lagunya sederhana aja. E, tentu ta'awudnya kadang-kadang dalam hati. Kadang-kadang ada sebagian saudara kita yang mulainya dari alhamdulillah. Bismillahnya dalam hati. Karena di, mereka meyakini bahwa bismillah bukan bagian dari Fatihah. Ya, ma, ya kita toleran aja saling menghargai, bukan saling mencaci.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 Ada juga kalau salat sunnah, taraweh atau qiyamul lail atau tahajud ya, itu disambung di wasol. Kalau di wasol kayak gini. Tapi saya kuatnya kuatnya sebagian ya. Kalau kuat semua sampai bawah boleh. Tapi kalau nggak kuat nggak boleh nyuri nafas, haram. Haram ya, terlarang haramnya. Bukan haram kayak makan bebek bukan. B1, B2 bukan. Haramnya terlarang. kayak gini. Di wasal itu ujungnya dibaca apa adanya. Kecuali nanti kalau tanwin ketemu lima hal. Kalau tanwin ketemu lima hal dibantu nun iwad. Mana? Wailul likulli humajatil lumajah. Lumajatinil. Tuh, tanwinnya dibaca satu dibantu nun iwad. Kalau tanwinnya ketemu lima hal. Ketemu sama seperti matobi'i tidak dibaca panjang kan? Masih ingat? Matobi'i tidak dibaca panjang lima hal. Satu ketemu alif lam komariah. Kedua ketemu alif lam samsia, Ketiga ketemu lafad Allah. Keempat ketemu huruf mati. Kelima ketemu huruf bertasdid. Kalau disingkat Mantobi'i tidak dibaca panjang. Kalau ketemu alif lam, alif lam kan bisa komaria, bisa samsiah. Ketemu lafad Allah, ketemu huruf mati, sama ketemu huruf bertasdid, sama juga ya. Gitu. Nah, tanwin pun begitu. Kalau tanwin ketemu lima hal itu dibantu nun kecil, nun sogir, nun iwad. Tanwinnya dibaca satu. Mana? Tabarakalladzi di mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Qadirun kan? Nah kalau disambung qadirunilladzi itu tanwinnya dibaca satu dibantu nun iwat. Nah kalau diwasol dibaca apa adanya kecuali tanwin tadi kalau ketemu lima hal tadi. Nah ini Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Kenapa berhenti? Napasnya nggak cukup. Ya, Bu Har, Bu Hartono. Iya, iya karena na'budu wa iyyaka nasta'inu. Noh, jangan uhidinas. Ya. Jadi yang dibaca tetap iya ka aja. Maliki yaumiddin iya. Itu. Yang lainnya hamjah wasol. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Fatihah yang ingin mencoba nanti boleh ya. Membaca Fatihah. Ngelaguin di lagu. Tajwidnya juga boleh kalau di tes ya Paung nih. Kalau ada orang yang masuk ditanya sama Pak eri saya mau jadi cepat pinternya. Ya, mangga sok atau kumahabai lah, boleh. Kemudian surah pendeknya eh, boleh ya nanti kalau ingin masuk Fatihah. uh, eh, an ya. Bismillahirrahmanirrahim. قل Qul qul idhar hukum lamati. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. الذي يوسوس في صدور الناس minal jinnati wan nas itu kalau diwakaf kalau diwasol, ujungnya dibaca kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim mikul ya mikul tuh. Bismillahirrahmanirrahim Kul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nasi min syarril waswasil khannas Kenapa berhenti? Napasnya nggak cukup Kalau cukup pasti terus Nih, ibarat cukup ya ini kita ulang dari min syarril ayat 4. Min syarril waswasil khannasil ladzi waswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Kenapa ini diberikan diajarkan? Kan banyak seperti ini. Imamnya bacanya cepat. Tapi nggak diwasol itu salah kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Kulantuan binas malikinas ilah. Halah. Jadi kalau mau mau mau diputus ada jeda, ada antara. Bismillahirrahmanirrahim. Bibirnya sampai mingkem dulu. Itulah yang dikatakan warattilil Qur'ana tartila. Baca Qur'annya tartil. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. min syarril waswasil khannas. الذي يوسوس في صدور الناس minal jinnati wan nas itu diputus kalau sambung cepat Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nasi min syarril waswasil khannasil ladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Tapi buat kita maka, ngapain mau buru-buru? Syekh mah ya mereka mah sudah hafal Quran, sudah pasti ya. Takut salah kan? Sama bawa mobil, bawa motor, bawa kendaraan kalau kecepatannya tinggi kan kalau ada yang nyebrang, ah, langsung jolet, langsung jatuh. Cuma kalau pelan bawahnya, Gitu kan? Ya itu mending tartil aja lah ya untuk kita mah. Untuk yang pinter mah yang seh lain lagi lain cerita. Al-Falak juga sama ya. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falak. min syarima khalaqa. ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد kalau di wakaf di wakaf tuh gini nah kereta dari mana kita mah kan tahunya kereta. Kalau kapal mah ya kapal sama aja ya. Saya waktu saya ke Ambon itu berhenti di Surabaya, berhenti di ini, berhenti itu di Wakof. Kalau wasol di Jakarta ke, ke Ambon Seot, kayak pesawat itu aja kereta kereta yang mau ke Bogor, yang di, di wasol itu dari dari kota dari Gambir langsung ke Bogor, nggak turun di Tebet, nggak di mana di uh, Cawang, di ya pokoknya nggak turun di Tanjung Barat itu ya Pak Sefi. Pokoknya di Wasol terus itu, nggak nggak berhenti di di mana? di stasiun kereta stasiun kereta langsung dari kota Gambir langsung ke Bogor itu di Wasol kalau yang di Wakop ya berhenti berhenti itu itu nih ya kalau di Wasol nih Alfalak nih kol-kolanya jadi hilang Bismillahirrahmanirrahim. الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا Kenapa berhenti? Gak kuat. Katakanlah berhenti ya. Jadi kita ulang dari ayat 3 ini. وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ Tuh, jangan waqaba ya. Banyak dibaca ujungnya. ghasiqin idza غاسق wa min syarri naffatsati fil 'uqadi wa min syarri hasidin idza hasad. Itu diwasal. Katakanlah tidak berhenti di tengah tadi. Cepat mah bisa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqaba wa min syarri nafa wa min syarri nafasati fil qadi min syarri hasidin idza hasad. Itu. Tapi buat apa cepet-cepet ya? Tartil aja. Tapi yang penting kita tahu ilmunya. Kalau nanti ibu atau bapak menemukan imam, bacaannya salatnya cepet, tapi nggak diwasal, salah dibenerin. Misalkan banyak yang tareh. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min Salah kalau dicepetin, Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqaba min syarri nafasati fil qadi wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi ujungnya dibaca gitu loh. Tapi tetap tartil itu jauh lebih baik untuk kita, Maya. Gitu. Itu al-falaq. Jadi warattilil Qur'an tartila, tartil saja gitu ya. Hmm. Ya Gitu ya. Al-Ikhlas. Ini ini ada yang nanya. Kalau usoli itu perlu nggak sih? Mengusapkan sholat itu diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam gitu. Konon itu di di salat itu kan di padang pasir itu banyak pasirnya. Jadi setelah bila alamin dan kehamidu majid. Assalamualaikum, assalamualaikum diseka itunya wajahnya karena banyak pasirnya kata seperti itu. Tapi itu tadilah pekerjaan sholat itu kan diawali takbiratul ihram, diakhiri salam. Mau pakai lapad, niat, mangga, mau niatnya dalam hati memang niat dalam hati itu kan usal itu lafad ya lapatnya kayak itu. <clears throat> Jadi masing-masing asal tahu dalil. Sepenting mah sahadatnya sama itu ya. Itu Allah dan Rasul Nabi Muhammad Nabi terakhir hal-hal lain mas soal pemahaman gitu. ini mas sejak dari dulu kalau siapa yang benar siapa yang salah dari dulu juga sudah terjadi. Imam Syafi'i saja sama Imam Maliki, dua-duanya Imam Maliki kan gurunya, Imam Syafi'i muridnya, tapi mereka berbeda pendapat, tapi biasa-biasa saja. Gitu ya. Itu kayak Pak Amin Rais sama Pak Agus tuh beda-beda pendapat, beda-beda pemahaman. Silahkan aja tapi jangan berantem gitu ya. Itu kalau di kampus itu toleran yang satu ya uh, uh, benderanya di N, di NU, yang satu di Muhammadiyah kan ada ada PMII gitu ya. Ada IMM, itu organisasi-organisasi kemasyarakatan. Tapi organisasi ini jangan menjadi apa ya? belenggu untuk untuk mempersatukan umat. Kan kadang-kadang partai ini gitu. Karena bukan partainya, karena bukan kelompoknya, melupakan Padahal kita satu satu satu din, satu agama gitu ya. Kadang-kadang mereka ak, uh, apa? baku hanta malu ya kita teh sama Islam. Baik al-ikhlas ya. Nih al-ikhlas. Al-ikhlas kalau diputus begini, diputus di wakop ya. Di wasol disambung. Bismillahir Bismillahirrahmanirrahim. Qul qul huwallahu ahad. Ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Nah, kalau kelas sugro kalau di ujung juga jadi kubro. Walam yuladnya itu ya ya tiga. Walam walam yakul lahu kufuan ahad. Ahad. Itu lebih bagus apalagi kalau artinya dipahami ya. Kul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, Ahad. Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Ini yang harus digaris bawahi. Beda Islam dengan agama lain. Agama lain kan Yahudi mengakui bahwa Allah punya anak Uzair. Nasrani Kristen Allah punya anak nah, Isa Al-Masih. Nah, Islam enggak. Ini beda prinsip di sini. Ya tidak sama. Lam yalid wa lam yulad. Allah dialah Allah tiada beranak dan tiada pula diperanakan. Walam yakullahu kufuan ahad. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara, sama, sekupu dengan dia. Tidak ada. Tidak ada yang menyerupai Allah. Oh Allah pun punya anak, punya punya suami, punya istri gimana toh Nah ini, itulah keyakinan ya. Tapi susah untuk untuk meyakinkan itu. Nah, semuanya kembali kepada hidayah. Nah ini, Allah itu satu. Ya, dan Allah tidak perlu orang lain gitu. Kalaupun malaikat itu konsepnya lain. Nah ini ya. <clears throat> Jadi kalau mau dihentikan seperti itu. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau disambung lain lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahadunillah. Kok nilah sih? Kan tadi rumusnya ingat masih? Lafad Allah. Eh, lafad Allah. Tanwin dibaca satu kalau ketemu lima hal. Sama. Matobi'i tidak dibaca panjang kalau ketemu lima hal. Lima halnya sama. Nih, tanwin dibaca satu dibantu nun kecil. Kalau ketemu lima hal. Satu ketemu <clears throat> alif lam komariah ya. Kedua ketemu alif lam samsiah. Ketiga ketemu lafad Allah. Keempat ketemu huruf mati. Kelima ketemu huruf bertasid. Hilang ya. Sama matobi'i juga gitu. Matobi'i tidak dibaca panjang lima hal. Satu, ketemu alif lam komariah. Dua, ketemu alif lam syamsiah. Ketiga, bertemu lafad Allah. keempat, bertemu huruf mati. Kelima, ketemu huruf batasid. Itu sama. Jadi di sini, tanwinnya dibaca satu. Kul kul huwallahu ahadun samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak enggak eh, kesulitannya enggak begitu banyak ya di sini ya dibanding dengan Fatihah tadi. Tapi banyak orang yang di sini kul huwallahu ahadun ahadun Allah <laughs> bukan ya. Nah, itu nun iwad. Kul huwallahu ahadunillahu somad. Kok nggak ada nun kecilnya? Ini uh, apa ya? Ini kan ayat tentang keesaan, tentang ketuhanan Allah, Rob. Jadi uh, ya kalau belum bisa ilmunya sebaiknya tidak jangan dipakai. Maksudnya me mewasalnya itu ya. Lebih baik diputus aja. Kul huwallahu ahad. Ada juga yang baca kul huwa Allah, ada ya. Itulah namanya hamjah wasal. Hamzah wasol itu alif. Alif ya cetakan ini sama Cetakan Timur Tengah sebetulnya Hamzah. Hamzah apabila disambung tidak tidak dibaca. kulhu Allah bukan hu, kul huwa Allah. kulhu huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuan ahad. Itu. Jadi lagu sholat memang nggak begitu nggak begitu susah ya. Itu. Kalau dewasa Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahadun illahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu ahad. Itu ya diputus karena nafasnya tadi. Kalau cukup sih boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. itu ya lam yulad lam yalid kenapa lam yalid karena ada lam Harpu jawajim gitu ya karena ada lam asalnya kan yalidu jadi lam yalid walam lam yulad jadi sukunnya itu bukan karena karena tidak ada sebab. Itu kan ada ada huruf nawasib yang menasabkan, ada huruf jawazim yang masuk ke fiil mudore ya. Gitu. Sama dalam huruf jar juga sama. Masuk kepada isim jadi jar majrur. Al masjidu kemasukan pi jadi pil masjidi. Itu al kitabu ya, kemasukan pi pil kitabi itu ya. Taubat sekarang, masih ada waktu ya, sedikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat. Ada hamasnya tu. Tabat. Tabat yada bilahabi wa tab. Itu kol-kolahnya kol-kolah kubro yang akbar. Kenapa? Karena huruf-huruf kol-kolahnya bertasdid. Jika hentikan jadi watab gitu. Kalau tadi kan kul wallahu ahad, qalqalah kubro aja. Di sini qalqalah kubro sudah besar, akbar ya, sangat besar. Allahu akbar, Allah Maha besar kan <laughs> gitu. Tabat yada bilahabi Watabu Watabu ma al al anhu أغنى wa ma kasab saya sad bukan saya. sad saya sin dulu bukan soyos <laughs> sa itu mah bang yos sa sin dulu saya saya la nara la talahab disambung boleh Sayos lana lahab wa mra'atuh. Karena ada wakofla di situ ya. Tapi berhenti juga tidak apa karena di nomor ayat. حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد kalau mau disambung Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi تبت يدا أبي لهب وتب Watabnya watabama gitu. Jadi kalkulahnya nggak ada. Watabama auna anhu maluhu wa ma kasaba sayasla naran zatal labi wa imra'atuhu hammalatal hatab. Napasnya nggak cukup. Hammalatal hatab fi jidiha hablum Mimma sadah tapi tetap diwakop lebih enak ya. Dan lebih selamat untuk kita emak. Ya saya-saya sih lain cerita. Kan yang kasihan itu itu imamnya imam karbitan, imam taraweh. Bacaannya juga enggak benar. Bacanya diwasol pula. Diwasol enggak, diwakop enggak. Dapat ada bila tiba enggak, Enggak pugu ya. Tartil aja lah ya. Jangan ingin cepat-cepat. Yang penting yang Allah harapkan itu kualitas Bukan kuantitas saja. Kuantitas bilangan iya. Tapi buat apa banyak kalau nggak benar. Banyak dan benar kan. Amal yang dicintai oleh Allah itu amal yang kontinu. ya Yang istiqomah. Yang terus menerus. Wa in kolla. Walau sedikit. Apalagi kalau banyak. Jadi amal yang kontinu yang terus menerus. Di semua tempat Alhamdulillah ya. Dengan adanya kertas-kertas seperti itu sangat membantu sekali. Ada saran, ada kritik silakan ke 0812 828 7881. Terima kasih untuk semuanya. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sodakoh guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta, Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Bali Pustaka dengan nomor 006 007 007 007 7. Selain nomor rekening tersebut, bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayu Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor Radio Kayu Manis pada hari dan jam kerja. Jalan Pisangan Baru Timur, nomor 14A, Jakarta Timur. Telepon 8504908 dan 8507664 dengan Ibu Haja Astuti. pagi saudara kembali kita jumpa untuk ringkisan hari ulang tahun kesempatan hari ini tentunya hari Rabu tanggal 20 Agustus 2008 Selamat pagi dan selamat mengikuti Ya, satu kebahagiaan tersendiri menjadi teman dekat Anda di hari istimewa ini. Anda yang hari ini merayakan hari ulang tahun, baik ulang tahun perkawinan atau ulang tahun kelahiran. Sementara Anda juga bisa mengucapkan selamat untuk orang-orang tersayang, orang-orang tercinta yang hari ini berbahagia. Anda bisa telepon langsung di 85904785 atau Anda bisa SMS ya, SMS-nya ke 02191482747. Nah, untuk Anda yang berbahagia, Bung Sigit sudah menyiapkan satu lagu hadiah untuk Anda. Bukan hatiku, ajukan dirimu di depan mataku. Tapi ku tak bisa lupakan saat dirimu terhina Sakit hatiku Satu lagu hadiah untuk Anda yang berbahagia sudah kita dengar sekaligus mengawali pertemuan kita untuk Suasana bahagia di pagi ini tentunya di bingkisan hari ulang tahun. Eh, silakan Anda yang ingin mengucapkan, Anda bisa langsung ke 85904785 atau melalui SMS di 021914824747. Nah, pagi ini saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Pak Wawan. Pak Wawan ada di Puri Gading eh, Villa, tentunya di Jalan Tampak Siring Blok B 11 nomor 24. Selamat pagi Pak Wawan, selamat ulang tahun, panjang umur, murah rezeki, sehat sehat, tambah usia tentu semakin bijak dan semakin sukses. Kemudian ini juga ada Eka. Eka di Wali Kota Jakarta Timur. Iya, pagi ini ucap untuk Ade, eh selamat ulang tahun, moga panjang umur. Iya, Ade ini ulang tahun yang keberapa dan ada di mana gitu ya untuk Eka. Makasih banget. Kemudian juga ini selamat pagi Mutia, mau ucapin selamat ulang tahun buat papa aku. Papanya Mutia, siapa namanya Mut? Iya, tapi ulang tahunnya kemarin, nggak apa-apa kan? Oh ya, katanya. Iya, papanya ulang tahun yang keberapa dan ada di mana Mut? Salam ya untuk papanya ulang tahun kemarin. Kemudian Metagi Bung Rido ini Ratu di Ciplak. Oh, Ciplak Ya, dekat mana? Dekat pasar Ciplak. <laughs> Mengucapkan ulang tahun buat Kiki anakku. Oh, Ibu Ratu. Sehat ya, Bu ya. Buat Kiki anakku. Uh, oh, buat Kiki anaknya Ibu Ratna. Ibu Ratna yang ketiga panjang umur jadi anak yang soleh, pintar dan doanya yang baik-baik aja katanya. Iya, lagunya dong katanya Oh apa lagunya nih? Oh bukan, ntar sebentar dibuka nih Lagunya dong Rahasia Indah dari Krishna dan Spectrum Oh gitu ya Oke nanti coba dicari deh Gitu Oke saya lanjut lagi Ya ini kok langsung Hmm ini salah ini Oke dari siapa nih langsung dua nggak satu lagi Ya kirim satu-satu gitu jadi nggak dua. Ah, ah, ah. Dua-duanya sama ini gimana dong? Iya katanya dijabar ucapannya semoga panjang umur, sehat selalu, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Oke, tapi nggak ada pengirimnya nih. Oke, sebentar selamat pagi Bung Sigit katanya. Ini dari Arif di Mampang kirim salam. Oh. <laughs> pagi-pagi bukan kirim salam, bingkisan ulang tahun ya buat uh, Bung Arif di Mampang. Kemudian ada Irni. Ini di Bogor mengucapkan selamat hari jadi yang kedua setengah uh, buat Nini wah buat Nin apa Nit uh, tanggal 17 kemarin semoga selalu mekar dalam keabadian sang penjaga wah cin, sang penjaga cinta ya baik oh ini Oke deh, terima kasih dan saya tunggu lagi yang lain yang ingin mengucapkan. Ya, sekarang saya buka di 85904785 hari ulang tahun siapakah hari ini? Silakan Anda yang mau langsung mengucapkan. Baik, ini sudah masuk RKN. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Ibu. Dengan Haji Muhammad Putrido. Apa kabar Bu Haji? Baik. Sehat ya? Sehat. Uh, masih tetap di itu di Kemenyan? Masih tetap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Ini siapa yang ulang tahun hari ini? Ini anak saya Mas Edo. Uh -uh. Si Adi Kurniawan. Siapa pun namanya Adi? Adi Kurniawan. Adi Kurniawan. Ulang tahunnya kemarin Mas Rido. Uh -uh. Kemarin nggak bisa masuk. Oh gitu. Iya deh apa ucapannya buat Adi nih? Eh ulang tahun yang keberapa bu? Yang ke-30 Mas Rido. 30. Pas ya? Iya pas <laughs> pas banget. Oke deh apa ucapannya ibu nih? tahun Mas Adi. Mm -hmm. Panjang umur. Amin. Iya. Tambah sehat selalu. Mm -hmm. Jadi keluarga yang yang apa Mas itu? Yang apa? <laughs> yang apa yang bahagia. Amin. Ya keluarga mawadah warahmah ya. ya Mas hmm. <coughs> Mas Rido. Ya. ya kan lagunya dong Mas Lagunya apa Ibu? Janji suci dong. Janji suci. Siapa tuh? Eh? biasa belum <laughs> itu. Siapa? <laughs> Pak Haji yang nyanyi. Iya dong. <laughs> iya iya iya. iya baik ya, salam deh untuk adinya dan juga untuk Pak Haji ya. Hmm? Iya, ya, iya doanya tentunya yang baik aja sementara selamat ulang tahun, panjang umur, murah rezeki, iya. sehat badannya, tambah usia semakin bijak dan semakin sukses. Iya. Iya. iya. Ya. Sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Haji Mamat pagi ini sudah hadir. Ya tentunya selamat ulang tahun dibuat tadi Walaupun kemarin telah satu hari ya nggak apa-apa jadi 30 lebih satu hari <laughs> Oke 85 Saya masih tunggu Anda untuk Anda yang ingin mengucapkan selamat Untuk orang tersayang, orang-orang tercinta yang tengah berbahagia Baik ini sudah masuk lagi RKM Assalamualaikum Halo Halo Iya dengan siapa nih dengan Rio di Marcella. Rio Marcella, Marcella berapa Rio? Marcella 5. Marcella 5, punya lapangan bola ya? Iya. Oke, yang ulang tahun siapa Rio? Yang ulang tahun ayah. Ayah, siapa ayah namanya? Ayah Edi Jen. Edi Jen, ulang tahun keberapa dia? 47. 47, masih ganteng ya papanya ya? Ya, ada <laughs> tua. Masih di rumah atau udah berangkat kerja? ada di rumah gitu. Ada di rumah. Oke deh, apa ucapannya untuk ayah? Ucap Selamat ulang tahun, semoga panjang umur, Amin. sehat selalu, mm -mm. semoga sakinah marobah. Iya, terus apa lagi? Minta doanya dong Om Ridho. Minta doanya dari Om Ridho, ya dibantu doa dia. Pokoknya selamat ulang tahun buat ayah, Edizen, panjang umur, murah rezeki, sehat badannya, tambah usia, makin bijak, makin sabar, dan makin sayang sama keluarga ya. Terus undangan karakternya kapan? Iya. tanggal 16 kemarin. Oh, tanggal 16 ya. Ini dok, Yuk. minta lagunya dong. Apa tuh? ST12 Puspa. Oh, ST12 yang Puspa ya? ya. Oke deh, nanti coba dicari ya. Terima kasih. makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita nikmati lagu hadiah untuk Anda. what membuatku bahagia. Aku suka memilih bahan-bahan yang segar dan terbaik untuk setiap masakanku. Wortel, buncis, kentang, semua yang kau pilih selalu alami dan berkualitas. Hmm, satu yang tidak boleh terlupa. Ajinomoto. Aku selalu mempercayakan kesedapan masakan pada Ajinomoto. Karena Ajinomoto membuatnya lebih enak dan gurih tanpa mengubah warna dan aroma masakan. Wah, sedapnya Anda tidak pernah tahu sampai Anda mencicipinya sendiri. Ma, masakan Mama sedap sekali. Apa rahasianya? Cup cup cup Ajinomoto. Cup cup cup Ajinomoto cap mangkok merah. 97,9 FM Radio Kayu Manis Jakarta Baik, kita lanjut lagi bingkisan hari ulang tahun. Sempatan hari ini Rabu 20 Agustus 2008. Masih saya Rido dan juga Bung Sigit. Baik, kita buka lagi yang sudah masuk lewat SMS. Alhamdulillah pagi ini banyak sekali. Iya, tapi tolong agak kumplit gitu ya. Oke, Assalamualaikum. Aku Ririn di Pengadegan. Mau selamat ulang tahun buat kakak aku Herman. Ulang tahun yang ke-21. Ucapannya selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu gitu katanya. Minta lagunya dong dari kangen. Oh gitu ya. Oke, kemudian juga ada Ian di Depok yang pagi ini mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Ojan. Oke, selamat pagi Ojan. Udah ulang tahun yang ke-15 ya hari ini. Mat ulang tahun panjang umur, murah rezeki. Doanya dong Om. Oh iya, doanya baik-baik deh buat Ojan ya. Mudah-mudahan cepat gede eh, cepat gede. <laughs> Yang pasti panjang umur, murah rezeki, sehat selalu dan jangan lupa rajin belajarnya. Biarin uh hebat nantinya ya. Oke, lagunya dari apa nih? JPS dari angkasa. Oh, gitu. Ada Kiki di Rawangun, selamat pagi Kiki apa kabar? Kiki pagi ini katanya Agus yang ke-17, semoga panjang umur, murah rezeki, sehat, dan bahagia selalu. Oke. Okay. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om katanya Agus di Jonggol mau ucapin selamat ulang tahun buat aku sendiri aja yang ke-25 Oh gitu Agus Selamat pagi, selamat ulang tahun ya Happy untuk Anda pagi ini Bagaimana harapan kedepannya Mudah-mudahan makin sukses ya Yang penting sehat badannya panjang umur dan murah rezeki Terus lebih baik dari yang kemarin Oh mudah-mudahan ya Kemarin lebih baik sekarang tambah baik Hmm Lagunya dong Om, ada band tak bisa me apa nih menyayangimu. Oh, kenapa? Kemudian, oh ini udah dua kali Agus kirimnya. Yang pasti, Assalamualaikum Ulan di Bekasi mau ucapin selamat ulang tahun buat aku sendiri. Oh iya, Ulan hari ini ulang tahun yang ke-17 ya. Aha. Terus dirayain nggak? Kalau rayain undang-undang dong. <laughs> Minta doanya dong Om. Kalau bisa requestnya sempurna dari Andra. Oke, selamat ulang tahun yang ke-17 ya buat Ulan. Mudah-mudahan deh panjang umur, murah rezeki, sehat, terus apa yang dicita-citakan bisa tercapai ya. Oke, kemudian Assalamualaikum pagi Bung Rido, Ni Adisti. Adisti ada di Depok, uh, pengen mengucapkan selamat ulang tahun buat Arif di Buncit. Ya di Buncit 5 Arifnya Doanya semoga lulus ujian tahun depan Oh gitu ya Requestnya udah masif di antara kalian mm -hmm. Kemudian ini Assalamualaikum Bung Rido uh, Radio Kayu Manis Saya Divita ya Devita Devita ada di Bintaro Mau ucapin selamat ulang tahun kepada sepupuku Namanya Kiki ulang tahun yang kelima Dan ucapannya selamat ulang tahun juga buat nenekku Semoga panjang umur Oh gitu Neneknya ulang tahun yang keberapa dong Dikasih tahu nenek siapa sih buat Devita di Bintaro Oke okay. Iya deh, sementara saya juga terima nih ucapan selamat ulang tahun. Ini dari Assalamualaikum pagi, aku Muhammad Al Romi Apri. Uh, Apriansa, oh iya selamat pagi tentunya Bu Ahmad Romi Apriansa, Romi, oh Pak Romi yang di Trans TV ya Pak ya, aduh senang banget pagi ini kita bisa ketemu, gimana? Mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-31 untuk calon istriku, wah namanya Rini Metro, Oh ini di Metro TV. Oh jadi antar <laughs> karyawan TV ini ya. Ya udah deh di Komplek DKI Bambu Larangan Cengkareng. Oh, gitu. Ucapannya apa nih? Iya larinya jauh amat sih tadi ya. Kalau nggak salah ada tadi di di awal-awal. Oke ini dia kalau nggak salah. Iya, Jakarta Barat ucapannya semoga panjang umur, sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk Mas tugas sampai tuntas. Requestnya Matahariku dari oh, Agnes Monica. Oke, terima kasih tentunya ya. Kemudian juga saya bacakan ini uh, apa aku di Kampung Rawa di Kampung Rawa Semut Bekasi Selamat ulang tahun buat Dina di Bogor. Semoga panjang umur dan rajin ibadahnya. Oh gitu. Iya nih aku Abut atau siapa nih? Kok disingkat-singkat namanya. Kemudian Assalamualaikum, mat pagi Bung Rido. Oh ini tadi udah Adisti ya, nggak usah dua kali, sekali aja cukup. Pagi RKM, aku Erna di Bogor mau ucapin selamat ulang tahun buat yang hari ini ulang tahun semoga panjang umur, sehat selalu, yang baik-baik aja. Oke deh, terima kasih tentunya. Dan sekarang saya buka di 85904785 dan ini sudah masuk RKM. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Iya, selamat pagi tunjuk Mbak Siti. Iya. Iya, sehat ya? Alhamdulillah sehat, Om Reda sehat juga. Sehat. Alhamdulillah sehat juga nih. Yang ulang tahun siapa nih? saya sendiri om. Oh iya, ulang tahunnya keberapa Mbak Siti? 17. Hah? Ke 17. 17, wah sweet seven nih. Iya. Terus dirayain di mana hari ini? Enggak, yang penting selamat aja panjang umur. Amin. Mm -hmm. Iya. Ya, harapannya semoga panjang umur, uh -uh. dimurahkan rezekinya. Amin. Kepada kedua orang tua. Hmm, gitu ya. Iya. Iya deh, mudah-mudahan tambah usia semakin sukses ya untuk Mbak uh, Siti ya. Ya, mungkin. Hmm. Lagunya ikutan aja ya, Om. Lagunya ikutan aja. Ya. Oke deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, setelah Mbak Siti yang hari ini ulang tahun, ulang tahun yang ke-17. Iya, pengennya sih kalau dirayain kita ikut gitu. Baik, ini sudah masuk lagi rekan. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Ridho. Selamat pagi juga Ibu Ina. <laughs> Apa hmm, kabar? Alhamdulillah sehat. cerah dan ceria. <laughs> gitu. ya. Iya. iya, ini lagi monitor di jalan kayaknya nanti ah, ah. dengar Bu Haji matunai. tuh naik. Iya itu, Mas Adi oh. yang ulang tahun. Oh, Mas Adi ya. Mm -mm. Oh, Tapi kemarin ya. Ibu Hah? Kemarin, Kemarin ulang tahunnya. Ya, nggak apa-apa lah lewat-lewat dikit. <laughs> iya, iya. Jangan lewat setahun ya. <laughs> Iya, okay. buat Mas Adi mm -hmm. di Ciganjo sana ya. Iya. Putranya Bu Adi Muhammad. Uh -huh. oh, selamat ulang tahun uh -huh. yang ke-30 kalau nggak salah ya Mas Iya, ya. betul. Pas 30 tiga puluh persis ya. Uh, uh, uh. Waduh, hmm. sedang-sedang gitu. <laughs> Iya, iya, iya, bandel-bandelnya. <laughs> Iya hmm. buat Adi sama ulang tahun. Hmm. Mudah-mudahan Allah selalu memberkahi rahmat sehat ya. amin. ya. Rezekinya yang banyak dan manfaat. Amin, amin. Dan Hmm. cepat dapat momongan insya Allah Amin. Uh, uh, gitu aja deh mas gitu Baik, ya Ibu. Eh, semoga semua di diganjil sehat Amin. Pak Mamat Pak ya. iya makasih mas gitu sama-sama Ibu dan hati-hati Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nah sekarang kita nikmati dulu lagu hadiah untuk Anda Wanita pujaanku Malam ini akan ku sampaikan Hasrat suci Kepadamu Dewiku Dengarkanlah kesungguhan ini Aku ingin Aku hancur Ku tak akan mengulang untuk meminta Satu keyakinan hatiku ini Akulah yang terbaik untukmu Dengarkanlah wanita